Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim membekali diri dengan ilmu syar'i Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahmani wa rahmatullah. Ada materi <clears throat> kajian kita pada malam ini kita akan mempelajari surah Luqman ayat 18 surat 31 pada ayat 18 di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa di muka bumi dengan aku Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Di antara faidah ayat di antara faedah ayat bahwa ayat ini memberikan penjelasan akan adanya larangan berbuat sombong kesombongan manusia itu ada dua macam yang pertama sombongnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sombongnya manusia terhadap sesama manusia. Itu jenis kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Adapun yang dimaksud Allah Ta'ala sebagaimana dijelaskan di dalam kitab belajar Nawawi kalau mutakabir yang dimaksud mutakabir itu adalah ya roh nafsahu fauqa seseorang melihat dirinya di atas orang lain dengan sifat-sifat -sifat kemuliaan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dia katakan sombong itu seseorang memandang dirinya di atas orang lain yang pada sifat-sifat kesempurnaan atau kemuliaan yang orang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu alkitab. Makanya ayat ini ada larangan ya jangan kamu memalingkan wajah dari manusia itu karena menunjukkan dia meremehkan orang yang dipandangnya ya jadi bentuk kesombongan yang tadi disebutkan ada berapa ini? Ada dua. Yang pertama sombongnya manusia kepada Allah. Yang kedua sombongnya manusia kepada orang orang lain. Bagaimana bentuknya? Ada pun kesombongan manusia kepada Allah itu adalah berkorban, menolak kebenaran adanya penyakit-penyakit hati, yang kemudian kita tidak mau menerima kebenaran. Ya, karena penyakit-penyakit hati tersebut kita betul-betul kita juga menolak kebenaran. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk kesombongan seseorang kepada orang lain adalah apa? Menyakitkan orang orang lain dalam bentuk pandangan yang hina, dalam bentuk pandangan yang sepele. Artinya apa? Dia menyepelekan kondisi dan keadaan orang orang lain. Secara tidak sadar, orang tersebut itu sudah menjadikan diri itu penentu di dalam kebaikan manusia. Coba kita lihat ketika orang memandang diri lebih baik dari orang lain, Pertanyaannya, apakah Allah juga memandang buruk omongan yang mulia? Coba kita renungkan. Ya, jadi ketika orang memandang dirinya bukan orang lain, ya, dia memandang dirinya bukan dari orang lain. Pertanyaannya, apakah Allah juga memandang buruk pandangan kemuliaan? Nah, apakah kita tahu Allah sudah memandang kita dengan pandangan kemuliaan? Kita tidak tahu. Kalau bagaimana kita mengatakan bahwa kita adalah berbeda dari orang lain. Standarnya apa yang kita pakai ini? Ya standarnya apa yang kita pakai? Ya, makanya ini itu kita benar dalam diri kita masing-masing. Ya, dan apa orang yang kita pandang hina itu memang betul-betul hina di Allah Swt. Bahkan misalnya, sana Nabi SAW banyak kasus-kasus seperti ini. Banyak kasus-kasus seperti ini. seperti ini. Seperti kisah Uwais Al-Qarni. Siapa yang menghormati Uwais Al-Qarni? Siapa yang menghormati sebelum bertemu dengan Umar bin Ambar? Ya, terungkapnya kemuliaan Uwais Al-Qarni itu setelah bertemu dengan Umar bin Khattab. Belum lagi sadar-sadar dan banyak sekali ya, banyak sekali. Makanya perlu kita ketahui benar kita lihat, kita lihat pernyataan-pernyataan para ulama di dalam menjaga dirinya dari sifat takabur. Ini bagi kita, mari kita berdiri kita ya, mari berdiri kita. Nasihat itu kita untuk kita. Sekarang kita lihat nasihat para ulama di dalam menjaga diri dari sifat takabur. <clears throat> Pertama, kita melihat nasihatnya Imam Rabi bin Husain. Imam Rabi bin Husain. Ini kita ambil dari kitab Surah bin Hayat Tabi'in ya dimana gambaran hidupnya karakteristiknya para tadi mana sifat-sifat beliau mari kita lihat ketika Imam Rafiq menasihatkan kepada muridnya yaitu Imam Hilal jadi Imam Rafiq itu bahkan dalam tarikh di dalam biografinya itu Imam Rafi ini punya silsilah sambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang punya silsilah nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ulama yang tadi, ulama yang para habib. Dan menasihatkan kepada Imam Rafi bin Musa. Apa nasihatnya? Ulama ya'murun anda yahilan Wahilan Jangan kamu terperdaya Ya Jangan kamu tertipu Takotu karena inasi aneka Tentang banyaknya sanjungan-sanjungan manusia yang diberikan kepada Jangan kamu tertipu, jangan kamu terperdaya tentang banyaknya sanjungan, banyaknya ujian manusia yang diberikan kepadanya. Jadi nanti kalau ada banyak orang mengagumimu, banyak orang menyanjungmu, banyak orang memujimu, karena kebaikan-kebaikanmu Apa kata Abdul Jangan kamu terjebak dengan itu semua ya, Jangan kamu tertipu dengan itu semua Kenapa? Nah, ini mengerikan di sini Ya, Ba'inan nas kata sesungguhnya manusia Manusia yang memujimu Manusia yang ingat jomblo. Manusia yang mengakui pun itulah yang lamuna. Minta tidak ada yang mengetahui tentang dirimu. Tidak ada yang mengenal dirimu illa zahiraka kecuali hanya mengenali zahirmu saja. Yang berarti ya. nah. kan tidak ada orang itu kita saja kami telah ibadah, kami itu mengaji. Orang mengaji itu karena mereka yang tahu berilmu. Tak ngerti batin, gak ngerti penyakit hati kita. Jadi pertanyaan di sini, tes mata sederhana. Kita itu punya akhirnya. Kira-kira, kira-kira, dengan kesungguhan kita beribadah, dengan kesungguhan kita taat, dengan kesungguhan kita berislam ini dengan kesulitan kita ngaji kita punya air ya. Tidak punya. Oh, ini maksud. Aku merasa ya, setelah saya ngaji maksud saya. apa yang air kita lebih sedikit dari air orang lain. punya usaha hati tapi tak tahu kapan hati. Itu namanya al-anan. Anak-anak kosong. Dan anak kosong itu merupakan terbisul iblis. Sering banget. cerdakan-cerdakan iblis kamu dibadan-badan kamu disibukkan oleh perasaan. Apa itu kamu diberikan orang lain? Dari mana setambahannya? Apakah badanmu bermusuh dari orang lain? Apakah hatimu berbersih dari orang lain? Coba kita minta kata dia, Tidak mungkin kita berhijab. Karena kita sendiri tak tahu tentang diri kita. Makanya dia, kita tersinggung tentang hadis tiga orang yang ahli ibadah yang kemudian ketiga-tiganya dimasukkan ke dalam neraka. Apakah mereka sadar tentang penyakitnya? Saya sadar apa kita yang takut seperti ini? Tiba-tiba si pemujahid mati dia di jalan Allah. Gak sadar. Dia masih GR sama GR. Nanti rumah sana dia mencari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan bahaya jihad untuk mengakuinya dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kami lakukan sehingga kamu merasa memiliki pahala yang aku tampakkan maka dia mengatakan aku gunakan hidup untuk membela agama ya Allah tapi dalam soal Bagaimana bukan hati bicara Allah Tapi jangan ngerti dengan yang ada di dalam hatinya diungkap oleh Allah Taala itu tanpa apa kita tidak takut sebenarnya seperti ini? Ya Allah, Makanya, ayo kita benahi diri kita masing-masing. Apa kita makanya? Kita punya aib kan? Ya, punya kekurangan Apakah orang-orang termasuk termasuk istri kita? Nah, sudah banyak istri kerjakan doanya. Coba soal istri kita, apa tahu persis tentang kekurangan kita? Ayo kita, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh istri. Kepada ini apa tahu kekurangan kita? Tidak tahu kan? Tapi Tuhan dibuka untuk Allah dari siapa. Makanya kata Imam Malik Usain beliau mengatakan eh, kurang ulama ya jangan kamu berperdaya dengan banyak kesanjungan-sanjungan manusia kepada Allah karena sesungguhnya orang-orang yang menyanjungkan orang-orang yang memujimu yang mengagungkannya layak labuna minta mereka tidak boleh mengetahui tentang dirimu ilah rohara kecuali anak boleh saja hatimu berkata yang hanya Allah yang tahu. Sehingga Allah mengatakan apa? Bala tuzaku anfusakum. Jangan kamu menganggap dirimu yang paling bersih di antara manusia. Jangan. Itulah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, dari beliau juga <clears throat> ini satu kisah yang sangat menarik pada saat Imam Bila dan Imam Mundir ziarah ke rumah beliau itu kelima Imam Rabi bin Husain Sebenarnya ternyata Imam Bila dan Imam Mundir ini ternyata Imam Rabi apa katanya Kaifa asbahasyah Gimana kabar anda akhir Aisyah Masya Allah kalau kita dapat jawaban pertanyaan begitu jawab Gimana kebaran Tuhan? Alhamdulillah eh, kan? ya, ya, tapi mesti kong, baca mesti kong. Ya. mari kita Apa jawaban Imam Ketika ditanya oleh Imam tapi kalau sudah asyik, bagaimana tanda-tanda kaki ini asyik? Fakal berkata Imam Rabi Asbah Dohiban Wa kita Ya aku Rizqahu Walang Tadiru Ajarahu Hari ini, pagi ini Dohiban, aku dalam keadaan lemah Mu'nita Dalam tidak berdosa. Masya Allah. Ya rizqahu selalu memakan rizki dari Allah. Wa yang tadiru ajarahu dan sedang menanti ajar dari Allah. Ini kalimat seorang nabi. Kata kata beliau, doa kita, mulut kita. Saya akan mengatakan lemah dan ada dosa. Apa beliau nggak sholat malam? Nah, kira-kira, Kau usah kira-kira. Apa beliau tidak mikir? Apa beliau tidak sholat berjamaah? Lalu kenapa beliau mengatakan saya banyak dosa? Dosa apa yang dilakukan? Sementara kita memakan diri kita sudah jauh dari dosa. Subhanallah. Kacamata apa ini? ini makanan penting kita kajian tentang gambaran hidup para ulama. Makanya Ustaz Kayu, Ustaz Rohibun sering mengingatkan kita coba baca kitab Aina Nahnu Min Akhlak Islam. Di mana posisi kita terhadap akhlak-akhlak para saja kita itu sangat menarik sekali Ada nafsu akhlak besar Di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya para para sahabat Artinya kalau kita baca di dalam kisah-kisah para generasi terbaik ini dari kalangan para sahabat, dari kalangan para dan itu akhlak mereka. Apakah kita memiliki akan seperti akhlak mereka? Sebetulnya wasiat dari saya sahabat Abu Bakar bin Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan apa? Ta'arifu kenali para sahabat, kenali para tabi'in, kenali generasi terbaik ini. Min fadlihi tentang keutamaan mereka, min ini tentang akhlak-akhlak mereka. Wa ibadatihim dan ibadah-ibadah mereka. Coba dibaca dan perhatian bahasa disampaikan. Jadi ini banget orang baku kesolian itu ini ada baku jatah baku orang soal Ini kalau dibandingkan dengan mereka kayak kayak ini kayak dan kebanyakan masih itu gitu. Seperti yang dikatakan oleh seorang tadi ini membandingkan sifat dan sifat para sahabat. Coba aneh bukan yang sangat menakjubkan tanpa keras bagi apakah apa mereka di antara seorang tadi mengatakan nastahidu fina Sungguh-sungguhnya kami para tabiin tidak beragaran Bersungguh-sungguhnya kami para tabiin tidak beribadah Karena ini Allah seperti bermain-mainnya para sahabat. Sudah, terus maksudnya sebelumnya kami para tabiin di dalam beribadah itu seperti apa? Bermain-mainnya para sahabat itu para tabiin. Terus yang kedua misalnya tabiin. Hah? Langsung dibatasikan dibandingkan mereka. Kalau para itu mengatakan ibadah kami seperti barang sahabat itu seperti bermain pada para sahabat. Ini menunjukkan apa? Betapa dahsyatnya ibadah para sahabat. Maka kita baca ini dirasakan, direnungkan, dijadikan muhasabah pun itu Perkataan Imam profit ya, Husain. Kemudian yang kedua, perkataan Imam Salamah bin Dinar. Imam Salamah bin Dinar. Dimungkinkan di dalam kitab Asyu'ar oleh Imam Al-Bayhaqi dan juga dijelaskan di dalam kitab Situ Tuhan Beliau mengatakan ahdi hasanataka kama tuhdi sayyi'ata. Masya Allah. Sembunyikanlah kebaikan kebaikanmu itu sebagaimana kamu menyembunyikan kejelekan kejelekan. Masya Allah. Kekuatannya Tuhan, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu seperti kamu menyembunyikan kejelekan-kejelekan. Karena pada ini orang itu kalau punya kejelekan, dia pakai lagi. Karena desainnya itu menjelimet, jelimet, apa ya. Desain itu jangan sampai ada tidak ada satu pun orang yang mengetahui itu usaha kita tidak tapi diberikan kejelekan. Nah, yang berikhlas itu seperti itu. Sendirikan kebaikannya sebagaimana kau menimbulkan apa kejelekan kejelekan. Kemudian dia mengatakan wala takunanna wala takunanna dan janganlah kamu menjadi mujatan mujatan di Amerika orang yang mengakui, orang yang mengakui atasmu sendiri jangan kamu bangga dengan amal-amal yang kamu lakukan Soalnya jangan kamu bangga dengan amal-amal yang kamu lakukan Kenapa? Fala adri Karena kamu tidak tahu Ya, kamu tidak berhenti Asyadiyun anta Anza itu Apakah dicatatkan catatan Lauhul Mahfud itu nah, mana tercatat sebagai orang yang celaka Atau orang yang bahagia Jangan kamu bangga dengan amal-amal Apakah kamu tahu dicatatkan kalau makhluk itu namanya Sebagai orang yang bahagia Atau orang yang celaka Kita nggak tahu tapi kalau nggak tahu Lalu bagaimana kau membanggakan ini Ini nasihat-nasihat Dari para ulama tentang sebuah ketawaburan yang sangat menakjubkan. Kemudian kita lihat sebuah nasihat dialog antara khalifah ini adalah tentang sebuah ketawaburan Hati-hati para ulama di dalam mensikapi dirinya dan kecerdian pikiran hatinya di dalam memberikan ilmu dan nasihat. Mari kita lihat dialog yang sangat sederhana tapi penuh dengan nasihat ini. Pertama, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada Imam Salah fitnah. Apa pertanyaannya? Ya apa Wahai Imam Abu Hasan Malana Malana Nakrohul Apa yang menyebabkan kita itu kok benci dengan kematian Apa yang menyebabkan kita itu kok benci dengan kematian Salah Kemudian dia li anhada anmaka Dunyana Wa korabna akhirata Kasih Yang menyebabkan orang itu Tidak suka dengan kematian Yang menyebabkan orang itu Benci dengan kematian Disebabkan Karena sesungguhnya kita ini Sudah takut sudah satu ya amarna dunia kita itu sudah terlanjur memakmurkan dunia dunia dunia dunia kita akhiratan dan menghancurkan akhirat akhirat kita oh, sampai kita bahas jadi yang menyebabkan orang tidak suka dengan kematian itu apa? Ya, kan? Karena kita sudah terlanjur memakmurkan dunia, menghancurkan akhirat. Karena kita belum mempersiapkan tempat tinggal akhirat yang serius. Ini masalah. Masya Allah. Kemudian Maulana Ibrahim Ibadah Alaih Imam Abu Hasan Bagaimana menurut pendapatnya ya, Tentang dirinya Bagian dari telah di sisi Allah Menurut Kita-kita ini di sisi Allah itu Bertempatnya di mana Apa sebabnya kita billahi jalla wa'ala dan cinta kalau kamu ingin tahu posisimu di hadapan Allah kelak tempatmu di sisi Allah kalau kamu ingin mengetahui maka bandingkan amalmu dengan kitabnya Allah SWT nah, dan ini sebabnya sibuk ini wong sih Coba sekarang dan bandingkan amalmu dengan kita ya Allah. Jadi kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, bandingkan amal kita dengan kita ya Allah. Lalu Khalifah bertanya, Wa aina ajituhu fi kitabillah ta'ala. Dalam ayat yang mana yang aku harus pelajari untuk membandingkan diriku dengan kitab Allah. Ada kata yang kamu maksud? Maka beliau Imam Abu Hasan mengatakan kalau Allah Taala membaca surat Al-Infitar coba kita simak surat Al-Infitar ayat 13 dan ayat 14 di situ kamu bandingkan diri tidak dirimu dengan ayat ini. Allah Taala mengatakan berfirman Innal abrara wa innal fujjara fi jahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti al-abrar orang-orang yang selalu berbakti jadi kalau kita ingin tahu Al-Abidhar juga kita kan Tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 177 Itu tafsir Al-Abidhar Laisan Gimana? Laisan birra An tuwallu Wujuhakum Kibal masyriqi wal maghrib Buat mencocok kata itu Ada beberapa sifat di sana Kira-kira kita betul Ya, kita lihat dulu coba ada ini. Biasa ya, dulu. Ada ini. Nih, umum. Ada dia kita lihat. Ya, Disiapkan surat Al-Baqarah tujuh والملائكة والكتاب والنبيين وآتينا على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Ada terjemahan apa?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 Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Coba dicatat ada berapa sifat? Ya, dicatat ada berapa sifat? Kemudian kita cocokkan apakah sifat dipertimbangkan dan ini nanti aku gak mau jadi orang soleh, aku jadi orang alim. Itu tidak biasa. sehingga itu punya tadi. Biasanya, tapi disebutkan dari serbir rohakan tua menjualkan di bayar masyarakat baru, baru yang dikatakan albir al-abidor orang-orang yang berbakti yang sebenarnya itu bukan sekedar kalau sholat tapi tidak bukan sekedar itu jelas ini maka disebutkan akan tetapi al-birra kebaktian yang sebenarnya itu satu beriman kepada Allah. Ini ada pembahasan diri. sini. Maka tahu itu tinggi pengertian. Nomor kali apa? Iman kepada hari akhir. Itu pembahasannya juga dalam. Yang ketiga, iman dengan malaikatnya. Yang kedua, iman dengan kitabnya. Yang kelima itu ingat para nabinya. Itu sifat-sifat keimanan. dalam satu amalan dalam masalah sosial satu apa dia dia memberikan harta yang bisa disenangi. Nah, ya, boleh sama sedikit ini. tapi kemampu lagi orang pengen ini. Mungkin ada sama yang paling dan sudah kau. Nah, ini Umurnya berkah, Ayo kita memberikan yang kita sendiri? Dan dikatakan oleh Allah, puncak kebahagiaan di sini. itu di sini. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ayat hatta tunfiqu mimma Coba dibuka surat An-Nur ayat 92. 92. Al-Imran 92. Sudah? Nah, ini baca terjemahnya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Hmm. Dan apapun yang kamu infakkan hal itu sungguh Allah Maha tahu. Kami belum bisa mencapai derajat kebaktian yang sebenarnya. Itu ditafsirkan oleh para ulama kami belum bisa mencapai iman yang sempurna, surga yang sempurna sebelum kamu mampu menginfakkan harta yang kamu Umur yang uang ini yang sebentar, siapa nah, ayo coba nanti ada pengumpulan sarung untuk korban banjir pengumpulan sarung, baju takwa, mukena, itu bisa berbagi oleh pakai. Setidaknya itu sih bisa Apa sih nggak pakai bisa Ayo. Tapi nanti waktu saya mulai, silakan kita nggak punya orang sombong, tapi kalau Maka tenang, yang tenang. Katakan ya Orang-orang yang menginfakkan hartanya Yang dia suka Kepada kerabat Kerabatnya Kepada anak yatim Ayo kita sudah berusaha yatim Peduli dengan keadaan mereka Orang-orang miskin Peduli dengan tetangga kanan kiri Peduli dengan teman-teman kita yang gak mampu tapi sampai kosongnya orang jangan balik mana utang dan selain itu cara kita ziarah ada ibadah kita insya Allah sering ziarah ke rumah dari mana tadi dari kita mau ziarah ke rumah teman-teman ada kebutuhan kita ada ini keberadaan terhadap orang lain. Baru ada kebeliman di dalam kita karena peduli terhadap orang orang yang berbeda kita tahu ada orang yang membantu orang lain tahu tak ngerti keadaannya bagi tak ngerti keadaannya kalau tak belajar ada dalam makanya saya bisa nyontoh terakhir terakhir bulan berapa kita kata di rumah miskin apa yang kita butuhkan berapa? Berapa bulan sekali kita kerjakan? Ini dakwaan orang-orang yang soleh. Ini dakwaan orang-orang yang bertakwa. Tolong dicatat baik-baik. Tolong dicatat baik-baik. Nanti kita bangun kita namanya tak karena operasi yang boleh makan itu saya pikiran udah malah malah itu apa berbuat dan santai itu nggak tahu betul tapi mata kita yang menyaksikan penderitaan orang lain pertanyaan saya ini benar-benar gimana Seperti mana? Yang jenengan kehidupan para sahabat itu ya Allah Gimana para sahabat kehidupan para saudaranya Jadi ya Bagaimana itu menggabungkan antara orang ansar dengan muhajirin Bukan cuma terkait kaos Pak Apa yang kasihkan? Nah, istri dia berikan pasangannya kepada wanita. Ini bentuk dongeng. Ini bukan cerita kacil. Setelah kita bahas selesai. Sudah banyak bagaimana. Kita mulai dari mana kita mengucapkan hadis. Al-Mu'min kalbunya kuat. Mukmin itu seperti tubuh yang satu. Oleh kata kita mulai hadis tidak berbeda dan orang lain. Nah, Mungkin mengatakan, ya sebenarnya tidak apa-apa untuk gitu, diri sendiri. Cuma dia hendaknya orang-orang miskin. Jadi ya, tidak itu begitu kata beliau. Bandingkan supaya dia punya sifat-sifat seperti itu. Sudah punya sifat-sifat seperti itu. Itu adalah berorang. Sudah yang disebutkan dalam surat apa tadi? Ayo, mutafikin innal abrar lagi nanti orang-orang yang berbakti kepada Allah orang-orang yang selalu berbuat baik kepada manusia mereka mendapatkan kenik dari kenikmatan masya Allah untuk terakhir perkataan sebuah pengalaman masya Allah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menawarkan kepada Imam Abu Hasan. Coba kita simak. Ini nama Tuhan. Ini nama Tuhan. Ya, ya Imam. Hayatka antas habah. Wa nusibahinna wa nusibahinna. Wahai Imam, apakah anda apa istihad? Apakah anda berkenan? Ya, apakah anda berkenan mendampingi Subhanallah. Khalifah mengharapkan apa? Imam Abu Hasan jadi pendampingnya, menjadi penasehat pribadi, menjadi penasihat pribadi tanpa mengajukan permohonan. Tanpa mengajukan permohonan. Kualitas sendiri yang memilih. Ya iman, hendakkan tashabat. Apakah anda berkenan untuk mendampingi kami menjadi penasihat pribadi saya? Untuk mengawal pemerintah sehingga nanti kalau anda berkenan jadi pendamping saya Fakusiba minta Wajiba minta Anda Saya akan dapat manfaat dari Anda Dan Anda pun dapat manfaat dari saya Maksudnya eh? Kalau Anda ingin mendapatkan saya Menjadi penasihat saya Saya banyak dapat manfaat dari ilmu-ilmu Anda dapatkan Karena manfaat saya dapat? pendidikan Anda saya dapatkan, petunjuk Anda saya dapatkan, dan Anda juga apa mendapatkan sesuatu dari saya. Udah bisa. Umpomo sampai kali-kali pula dari Imam Abu Hasan kita hari ini. Nah, saya jawab, Subhanallah. Apa kata Imam La nah, karena ya akhirnya dan terus ganti dikit ke bodoh dan lalu ditanya wali banyak imam mengapa anda menolak apa alasan apa jawaban alasan aksya an arka an ilaikum ilaikum konina aku takut kalau hatiku nanti bersabar sedikit keadaannya. Oh, Pak, ngapunten, ngapunten. Jangan kali kulo, ya jujur-jujuran ya, kejaran suruh penuh kelepetan. Jenengan dimintai nomor orang yang kaya jangan dimintai nomor orang yang miskin. Rasanya beda orang. Hah? Hah? Orang kaya pejabat jalur pemberi sampean. Enak, opo senang ah Hah? Insya Allah. Itu sederhana, sederhana. Mas, aku juga ngerti sampai ya, mas. Pejabat tinggi kaya. Lalu yang sadar, nanti sama tak kasih nomor sanksi Pak. Coba sekarang rasakan orang miskin lahir jalur yang sampai, terus kamu tidak diberi nomor. Tertarik juga. Tidak usah dulu-dulu aja. Tidak ya. usah bagi-bagi aja. Ini Kenapa? Kenapa bersemangat Nah nyimpen nomor yang juga Dan kenapa kita tidak bersemangat Nyimpen nomor yang kalah Bisa saya terima Alhamdulillah bi'fan hayati wa bi'fan mamati. Sehingga nanti kalau saya bertanya kepada Anda, contoh kepada Anda, Allah menghukum saya dengan kesulitan hidup dan kesulitan kematian. Allah akan menghinakan saya dalam kehidupan dan menghinakan saya dalam kematian. Lanjut ilaina hajatana. Tolong berikan kepada saya apa yang Anda butuhkan. Kira-kira kalau kita kita lalu begini Oke, gitu. okay, itulah maka kita mau jadi penasihat saya. Saya tidak maksa. Cuma saya mohon dengan sangat tolong sampaikan kepada saya apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan Anda. Nek kula sampeyan ditawari nulis surat ini. Pompong. Saya itu, saya jadi membongkar itu, itu. Mari kita simak. Satu jawaban orang ahli ilmu. Ketika ditawarkan, diminta untuk mengajukan apa yang dibutuhkan. Fasakan kawalan biji Imam Abu Hasan tidak menjawab Ya Fa'anta alaihi qawlahu Kemudian khalifah mengulangi pertanyaan Ya Imam Irfak ilayah Tolong serahkan kepada saya Berikan kepada saya hajat akan Kebutuhan kebutuhan anda Yang anda butuhkan apa saja Nakutilah dan karena mengkarat saya akan penuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Nah, akhirnya apa? Pakola berkata di Bapak Hazim, hajati. Aku memiliki kebutuhan dua macam. Ini hajar saya, ini kebutuhan saya. Apa dua macam tersebut? Yang pertama, antum kita di mana aku ingin diselamatkan dari neraka. Walaupun wasilani al-jannah dan saya ingin dimasukkan ke dalam surga, ini berubah hidup saya. Allah. Apa kata Khalifah? Ya Imam, dari kalisa insya. Kalau itu kebutuhan anda, ini bukan wewenang bukan wilayah saya. Saya tidak bisa memenuhi itu. Setelah dijawab demikian, apa kata beliau? Mari min hajatin siwa yang amirul ini. Kalau memang anda tidak bisa memenuhinya, maka jangan tawarkan apapun karena aku tidak butuh yang lain kecuali dua. Ini orang alim, ini ulama, ini orang soleh. Lihat apa yang kita inginkan sekarang. Kalau punya Allah, kalau punya mandi, kadarannya kayak apa. Sudah cukup itu batas kesolehan kita. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini menjadi nasihat buat kita semua untuk menjadi sepanjang ukuran renungan pikiran muhasabah apakah kita betul-betul sudah soleh dan layak disebut orang yang alim dengan adanya sikap-sikap orang-orang tak terbuka dari kalangan umat ini.